Indonesia niki lumayan mending ayo dijawab dijawab bendera negara Indonesia warnanya merah merah putih merah artinya berani putih artinya suci nasionalis ini harus betul-betul <clears throat> kembali kita perkuat lebih-lebih kita masuk di bulan Agustus di mana kemerdekaan kita diproklamirkan nasionalis benderanya merah putih merah artinya berani putih artinya suci coba Saudi Arabia jawab ya? ben semangat Saudi Arabia niku genderane rupane ceng banter genderane rupane ijo onok gambare pedang tulisane Arab wis suwe mosok tulisan dono coroko Arab. Maksudku unine gitu unine, Bro. Arab. Ini orang ngarah tulisan Cina. La ilaha illallah. Coba benderanya warnanya hijau, gambarnya pedang bersilang, tulisannya la ilaha illallah. Islam banget tuh. Penampilan tahun 2006 Berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan China. Ya Cina kuwi lho. Bahasa engkeke kan ya kudu diwaca China. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Jeddah. Saudi Arabia jadi tuan rumah. Bisa dibayangkan sebagai tuan rumah, dukungannya luar biasa. Stadion Jeddah bendera rupanya hijau, gambar pedang bersilang bertuliskan la ilaha illallah penuh penonton ngantek gak kamot-kamot stadione melobir-lobir penontonnya supporter leh ngekei dukungan yang kesebelasan Saudi Arabia luar biasa dengan pekikan takbir yang menggelora Allahu Akbar Allahu Akbar hasil akhir pertandingan itu skornya adalah 9-0 untuk kemenangan Cina wong-wong dong gremeng mm, iki tahlilan kalah karo singkek halo bro sak durunge pertandingan berlangsung timnas Indonesia pemainnya sak ofisile sak pelatih istighosah melibatkan beberapa ustadz beberapa kiai dijak istighosah ngono kiai ini yo ya gelem eh. rame berita noneng televisi di koran-koran rame diistighosai supaya bal-balane menang Begitu pertandingan final sepak bola Piala Tiger Indonesia lawan Malaysia ternyata dimenangkan oleh kok kalah. Padahal di istighosai. Apa istighosah wis ora mandi? Apa istighosah wis ora payu? Ngapunten, dudu salahe istighosah. Aja nyalahno istighosahe. Mboten adone wong bal-balan kok di istighosai. Ayo isi ana wong sa Indonesia aja istighosah kabeh timnas Indonesia musuh no FC Barcelona. Yo keok. Ini bal-balan gosai. aku kuatir suwe-suwe engko wong togelan bareng diistighosai. Penyantol isi istighosahan dhisik. Orang gendah. Banyak yang salah sasaran. Kalau dulu pekik takbir, gelora Allahu Akbar itu untuk mengusir setan, untuk mengusir penjajah. Nah saya kira, Allahu Akbar. Toko pinggir jalan diora tarik diobrak-abrik. Warung pinggir jalan diobrak-abrik apa mana bulan Ramadan ngene iki komandan gak? kathah sing tukang obrak-abrik warung. Nah, warungnya diobrak-abrik sing di warung wedi tuh melayu. Lho sing obrak-abrik semangan mangan sak ngombe sak plempokene rokok dientekno no kathah kok saniki model ngoten niku Allahu akbar toko diobong nah wong sing raroh iki rumangsane maknane Allahu akbar ayo dong obong toko ngono Allahu akbar toko diobong tokone kobong geni bulat-bulat sing duwe toko melayu metu sing ngobong mlebu balik ke oleh gula kopi ya Allahu akbar dikeng rampok jenenge saya sering sampaikan itu kesalahan arah sehingga kadang-kadang ngapunten Islam di mata dunia internasional dinilai negatif bukan salah ajaran Islamnya tapi oknumnya yang nggak bener oleh ngelakoni Allahumma sholli ala Muhammad mau oh, saiki wong demo nganggo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar turunkan harga begengge Nuku nah, sing teko lor kuwi do bengok-bengok Allahu Akbar le sing teko kidul ki sirahe ditaleni putih taleni slayer nah tulisannya astagfirullah lo Islam ne to sing teko wetan nggo gendera tulisannya subhanallah Islam ne le sing teko kulon sepanduk gawedi la ilaha illallah Islam ne nah, geruduk-geruduk demo apa ah, polisine no sing bingung batine polisi wong-wong apa demo atau ngejak tahlilan <laughs> akhirnya polisi berdiri di tengah-tengah sempritan diunekno prit prit al-fatihah sembuh operator sone sing sebelah kanan panggung ini nggak bunyi halo operator son sebelah kanan panggung nggak bunyi powernya mati halo eh mbah ranyaut Indonesia niki mayoritas penduduknya beragama Islam negara sak donya sing prosentase lho iki enak bro jenenge penduduk beragama Islam terbesar niku Indonesia penduduk muslimnya paling kathah tapi kena apa prestasi sing elek-elek iki kok tiba kena Indonesia korupsi Indonesia ranking 4 sedunia alhamdulillah hmm, orang gendah wong mamer gitu. pornografi ya. ganti singkulon mati men pornografi porno aksi kita juara sponsor-sponsor yang ada rata-rata mengandung pornografi coba bapak leono pabrik mobil pabrik sepeda motor masarno dagangane gambar mobil gambar sepeda motor dipajang di pinggir-pinggir dalan iku ana sandinge mobil sandinge sepeda motor iku fotone wong lanang apa wong wedok hmm, fotomu ora payu Kang wong wedok sing dipasang no kono ku fotone pakaiane rapet apa setengah udo hmm, kulino mentelengi eh. porno aksi kita juara artis-artis kita sing laris niku sing goyangane dahsyat menek masio suarane jebrak nek goyangane dahsyat laris halo goyang macam-macam mulai goyang ngebor goyang ngecor goyang gergaji goyang patah-patah goyang itik goyang jengking goyang meleding goyang degek artisnya sing laris ya bangsane wis pokoke Inul Daratista Nita Talia, Uut Permatasari, Nani Sabahar, Trio Macan, Trio Wekwek, Trio Kadal, Trio Kodok, Trio Tekek barang niku. Duh, stasiun televisi sak ini Pak, orang ono sing nayang no model ngono ku ngalah no Indonesia. Wis tau stasiun televisi sak donya mim masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa jawiha gak ono sing nayang no koyo Indonesia satu minggu 175 kali tayang acara info taimen iya, iya acara info taimen nah sing nyeritano kabare silit merintis yo iya, selebritis wilo kok keliru silit merintis 175 kali tayang ngapunten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah evaluasi dampak dari pornografi dan porno aksi itu apa? free sex sex bebas saya pernah membaca hasil penelitian dari sebuah aliansi penduduk Indonesia ini yang pernah melakukan zina tercatat 26,8 persen Masya Allah niku sing konangan nah wong mamer kan roto-roto mboten konangan jadi gak masuk data niku kasus aborsi di Indonesia tahun 96 niku jumlahnya 2 juta 800 ribu kasus ya Allah pokoknya medeni uang medeni uang Jawa Timur kita top hebat gudangnya pondok pesantren di Jawa Timur gudangnya TPG Madrasah Dunia Jawa Timur gudangnya Ustadz Jawa Timur gudangnya Kiai Jawa Timur plus gudangnya Lonte soale prostitusi terbesar se Asia niku kena doli radhiyallahu anhu halo <laughs> Alhamdulillah Tuban aman aman terkendali nek biyen Tuban ini julukannya kota saiki julukannya kota wali mm -mm, wis pokoknya api moga-moga bisa terus tambah saya tambah saya banyak orang yang agamanya Islam tapi perilakunya buatan Islam lek tenggene Indonesia niki jumlah penduduk yang beragama Islam secara administrasi kurang lebih 87 persen data yang tertulis di KTP agama Islam niku wolong puluh pitu persen Alhamdulillah kata sangat kita dongak nih, sing beragama Islam secara administrasi 87 persen niki yo mugo mugo KTP ini melebu warga KTP ini mungkin wis tingkat yang kedua pengamalan persentasenya mulai menurun. sholat yang fardu, yang maktubah, sholat wajib niku sehari lima kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya betul? betul? sehari lima kali tapi prakteknya wong mamer tasik kathah sing sholatnya lima hari sekali engko nek wis nang poso prihatin meleh niki kata warung-warung awan-awan ku dikai sepanduk tulisannya hormatilah orang yang berpuasa tapi non jero akeh sikil-sikil sing bermarung marung ketok sikile tok ketutupan keber engko nek wis zakat nek wis haji tambah prihatin meleh prosentasenya ana wong niku ndas-ndasane Islam tapi sikil-sikilane PKI ndas-ndasane Islam kok piyai ambles lewinteng ndas-ndasane Islam budal Jumatan mulih ijol sandal budale sandal jepit mulih golek sandal kulit niku jenenge ndas-ndasane Islam tapi sikil-sikilane PKI maka Ramadan niki momentum sing pas kula jenengan kembali menghidupkan Islam mensyiarkan Islam siapa yang akan menghidupkan Islam kalau ndak umat Islamnya sendiri